Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ar-Rahman ar-Rahim. Wassalatu wassalamu ala habibi ala habibillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah ar-Ra'ufir Rahim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan pendidikan menggapai kesabaran atau belajar sabar. Dengan Imam Haddad rahimahullah taala dalam kitab Adab Sulukil Muridnya. Dan kesabaran yang dihadirkan oleh beliau adalah sabar dengan sesama manusia. Sudah kami sampaikan mukaddimahnya pada pertemuan yang lalu. Ada manusia yang keberadaannya ada pada kita sama sekali tidak ada pilihan bagi kita, orang tua, ada yang keberadaannya kita bisa memilih suami, istri, tetangga, teman kerja dan sebagainya kita bisa memilih. Akan tapi dari semua manusia baik yang kedatangannya tidak bisa kita memilih atau yang bisa kita pilih, semuanya ada hak-hak yang harus kita penuhi dan juga mereka pun punya kewajiban untuk melakukan kewajibannya kepada kita, tapi ada kalanya di antara mereka ternyata tidak menjalankan hak-hak Anda. Mereka tidak melakukan kewajiban mereka. Maka di saat seperti itu, kita perlu bangun kesabaran. Sabar dan pembahasan kesabaran dengan sesama manusia ini perlu halakot atau episode-episode khusus. Karena yang akan kita bangun adalah bagaimana seorang anak dengan orang tua. Kemudian bagaimana seorang tua dengan anak. Bagaimana kita dengan saudara? Hubungan suami istri. Kemudian dengan tetangga. Dan jangan lupa pembantu yang ada di rumah kita. Orang yang bekerja dengan kita semua adalah manusia. Dan ketahuilah begitu beratnya urusan dengan manusia. Hampir kebanyakan dosa adalah karena urusan dengan manusia. Urusan dosa kebanyakan adalah urusan dengan manusia. Apa? Menggunjing, karena kita duduk dengan manusia. Tidak ada orang di saat sendirian menggonjing. Sombong adalah karena ada manusia yang lainnya. Kalau Anda punya mobil mewah, di tengah hutan sendirian mau sombong dengan siapa? Ria, Anda melakukan sedekah ria di depan monyet, kambing, nggak akan bisa karena manusia kita ria dan masih banyak urusan dosa ternyata dengan manusia. Maka perlu kita sabar dengan manusia. Dan ternyata dosa seperti kita. Durhaka ke orang tua dan yang lainnya. Dosa kepada manusia amat berat dan amat berat. Sampai kalau kita bertobat. Karena dosa kepada manusia masih ingat episode-episode yang lalu. Dosa kepada manusia lebih berat. Syaratnya bukan sekedar kita menyesal, meninggalkan pekerjaan tersebut, kemudian berjanji tidak mengulangi. Akan tapi kita mencari ridho dari orang yang kita dolimi, yang kita sakiti. Maka perlu sabaran, kesabaran, kesabaran yang yang super ekstra tambahan ini kalau dengan manusia. Lihat. Karena apa? Kalau Allah kepada kita selalu penuh kasih kepada kita, memberikan kepada kita kenikmatan, biarpun kita kadang bandel, kita bermaksiat. Tapi kalau manusia lihat, manusia kadang yang kita baiki pun ternyata tidak berbuat baik dengan kita. Dan mereka punya hawa nafsu, sehingga pun mungkin seorang istri atau suami terjadi percecokan. Maka kita perlu menanamkan kesabaran. Yang intinya kesabaran ini mengekang kita untuk tidak berbuat dolim kepada orang tua, tidak berbuat dolim kepada saudara tidak berbuat zalim kepada pembantu yang di rumah kita, tidak berbuat zalim kepada anak kita, tidak berbuat zalim kepada saudara, maka ini perlu sisilah. Yang perlu kita tanamkan di sini adalah rasa takut berbuat zalim kepada sesama, maka kita akan bersabar. Jangan berbuat zalim kepada sesama dan ketahuilah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu Nabi bertanya kepada sahabatnya atadruna manil muflis? Apakah kamu tahu siapa orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab, tahu ya Rasulullah. Orang bangkrut adalah orang yang tidak mempunyai apa-apa. La dirham wala mata. Nggak punya duit, nggak punya perabot. Dijawab oleh Rasulullah bukan itu orang muflis. Akan tapi orang muflis adalah orang bangkrut, adalah orang yang yakti yaumil qiyamati bi salatin wa zakatin wa siyamin. Di hari kiamat datang dengan ibadah yang banyak. Akan tapi wa qad hada wa syatama hada wa akhadha mala hada. Akan tapi telah menyakiti si A, si B, si C. Punya urusan dengan manusia dengan ibunya nggak benar, benar dengan ibunya dengan istri nggak benar, benar dengan ibunya dan dengan istri benar, baik semuanya. Tapi sama pembantu kurang ajar, zalim, ini kedoliman-kedoliman semacam ini akan merepotkan seorang hamba. Disabdakan oleh Nabi. Ini orang yang bangkrut adalah orang yang datang dengan di hari kiamat dengan ibadah yang banyak. Sujud yang luar biasa. Hah, puasanya banyak. Akan tapi dia telah banyak kedoliman dengan sesama manusia. Akhirnya Nabi menjelaskan, nanti di hari kiamat di saat orang yang katanya baik itu mau masuk surga, ternyata banyak manusia-manusia yang menuntut malaikat diriwatkan dalam Nabi, malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala tentang orang ini. Maka Allah memerintahkan kepada malaikat tersebut untuk mengambil dari kebaikan orang yang katanya ahli ibadah untuk diberikan kepada orang yang berbuat zalim tadi, diberbuat yang berbuat zalim dikasih. Diberi diberi diberi sampai habislah pahala orang yang katanya ahli ibadah. Yang katanya ahli ibadah ternyata amal ibadahnya baik, banyak habis Sampai amal ibadahnya pun habis, ternyata urusannya dengan manusia belum beres. Pembantunya didolimi. Yang lain tetangganya disakiti. Maka Allah memerintahkan agar diambil dari kejelekan orang-orang yang didolimi, yang dianiaya tersebut, ditumpangkan kepada orang yang katanya ahli ibadah tersebut. Lalu dilemparkan ke neraka jahanam. Lihat, amal ibadah kita yang baik ternyata apa? Tidak ada artinya di hadapan Allah SWT. Hilang begitu saja. Maka jangan sampai kita melakukan kesalahan dengan manusia. Ini adalah kunci. Kalau kita punya rasa takut yang semacam ini, lihat kita akan sabar. Di saat ada orang berbuat dolim kepada kita, tidak. Aku tidak boleh berbuat dolim juga kepada mereka. Kenapa? Kalau aku berbuat dolim, lihat akan menjadikan amal baikku habis. Maka dengan begitu, insya Allah, tidak akan terhindar dari melakukan kesalahan dengan sesama manusia. Ya, dia bersabar kita akan mudah di saat kita berurusan dengan manusia. Baik, kesempurnaannya adalah kita pun harus bersabar kepada manusia. Sabar dengan ujian dari Allah, iya. Tapi dengan manusia bersama kita pun perlu kesabaran. Semoga Allah berikan kepada kita kesabaran di saat berurusan dengan manusia. Dan jangan melakukan kodoliman. Jangan melakukan kodoliman. Dan ini insya Allah akan kita hadirkan dalam silsilah khusus bagaimana kita berurusan dengan sama manusia. Dan alhamdulillah sudah ada CD-CD yang menjelaskan masalah ini. Dengan orang tua sudah ada, mendidik anak ada, silaturahmi ada, hubungan suami istri ada. Semuanya itu menghindarkan diri kita dari kedoliman-kedoliman. Insya Allah Anda bisa mencari CD yang sudah di, di, dihadirkan oleh lembaga-lembaga pengembangan dakwah al-bajah dengan bermacam-macam topik dan bermacam-macam judul. Ini saja. Mohon maaf. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.